Bismillah, innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Selasa 20 April 2021 Ba'dal Asr bertepatan dengan 8 Ramadan 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fikih dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkami salati tarawih wal witr yang mana kita masuk kepada sesi yang ke-20. Dan di sesi yang ke-20 ini kita akan masuk kepada bonus soal jawab yang berhubungan dengan pengkodoan sholat witr. Maka sebelum kita masuk kepada sesi yang ke-20 dipersilahkan kepada ikhwanuna عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه عن عائشه رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد اجره واحيا ليله وايقظ اهله متفق عليه قال المعلم حفظه الله تعالى كتاب الصيام الرابع كتاب الصلاة التراويح والوتر الباب الأول صلاة التراويح هي صلاة صيام رمضان وصيام الليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه قال المؤلف رحمه الله كتاب صلاة التراويح وصلاة الوتر الباب الأول صلاة التراويح وهي قيام رمضان وهي قيام الليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئذنه وأحيا ليله وأيقظ وأيقظ أهله متفق عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب صلاة التراويح والوتر آه الباب الأول الباب الأول صلاة التراويح هي قيام قيام رمضان وقيام الليل عن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا دخل واذا دخل العشر اي شد مزاره وايقظ اهله وأكل ليله وأيقظ أهله متفق عليه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاول صلاه صلاه الوتر وهي قيام وهي قيام فقام فقام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه Bismillah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan menjawab pertanyaan yang telah dikirim di grup yang berhubungan dengan salatul witr. Maka dipersilahkan untuk dibacakan pertanyaannya. Wabarakatuh. Soal dari Sulman Rizik, Jakarta. Assalamualaikum Ustaz Said. Semoga Ustaz Said dan keluarga selalu diberi kesehatan dan diberikan keberkahan dan dimudahkan dalam pembangunan masjid dan makhatnya. Afwan mau lagi kalau witir ketiduran terus kodoknya ingat setelah adan zuhur. Bolehkah dari kodok setelah zuhur terus apakah sholat kodoknya ganjil atau digunakan di sekolah Soal yang kedua, soal dari manhaj Salam. Assalamualaikum Ustaz Semoga Allah mudahkan urusan bangunan masjid di Mabuk Wadi'i dan Allah mudahkan urusan santri dan pengajar di Ma'had sana. Mendengar kajian-kajian malam tentang akhlak yang mulia dan keutamaannya di dunia dan akhirat sangat mengubah kita untuk menjadikan diri berpakaian dengan akhlak yang mulia. Namun mohon maaf Ustaz kalau bisa diberikan kepada kami dari apa kriteria yang jelas seseorang mempunyai akhlak yang mulia agar kami bisa mempraktekannya di kehidupan kami syukran ya Ustaz Bismillah untuk jawaban soal yang pertama yang berhubungan dengan ahkam salat tarawih wal witr maka ketahuilah ya ibadah Allah bahwa permasalahan salatul witir dia adalah permasalahan ibadah yang sangat mulia. Keutamaannya telah kami sebutkan di pelajaran yang lalu. Pertama apa? Husul ajrin azim. Yang mana pendalilannya seperti di hadis yang datang dari tiga sahabat. Yang datang dari Amr ibn al-As, Uqbah ibn Amir dan Ibnu Hudzafah yang mana disebutkan innallaha qad ammadakum ataupun zadakum salata wa hiya salatal witr wa hiya khairun min humri na'am maka ini dari keutamaan salat witr mempunyai pahala yang besar dan juga dari keutamaan salatul witr Nabi mewanti-wanti kepada para sahabatnya. Siapa dua sahabat di sini? Abu Hurairah wa wa Abu Dar. Ada dua. Di hadis Abu Hurairah mutafakun alaih. Hadis Abu Dar di riwayat Muslim. Yang keduanya sama. Ausani Khalili. Bahwa Nabi yang aku cintai dan aku mencintainya. Mewasiatkan kepadaku tiga perkara. La ada'uhunna hatta an amut. Agar aku tidak melepaskannya sampai aku meninggal. Dan disriwayatkan dan aku tidak melepaskannya fil hadar was safar. Baik safar pun tetap melaksanakan perkara ini. Apa itu? Di antaranya disebutkan al-witr qabla an anam. Melaksanakan witr sebelum tidur. Maka sholat witr sholat yang sangat agung. Dan juga dari keutamaannya yang ketiga apa? Mara akum fi hadal kitab al-an mawjud ma'akum. Fil Wakadalika permasalahan yang sekarang ini tentang permasalahan kodok. Maka dari permasalahan sunnah yang mana definisinya ibadah sunnah seperti nawafil dari sholat-sholat rawatib. Ternyata ada amalan sunnah yang diperintahkan untuk dikodok bagi mereka yang meninggalkan secara tidak sengaja. Maka ini menjadi keutamaan tentang sholatul witr tersebut. Maka untuk permasalahan pertanyaan di sini, saya bangun dalam keadaan belum sholat witr dan teringat setelah duhur. Maka apakah saya melaksanakannya sholat tersebut? Jawabnya na'am. Telah datang hadis yang bersifat umum, bukan masalah kodok dari witr saja, tetapi kodok dari sholat-sholat yang wajib bahkan bisa jadi orang Lupa salat wajib. Terutama di saat apa silahkan. Pertama safar. Di saat sedang safar karena ya takasar an-nizam. Karena sistem dia biasa salat berjamaah. Waktu isya berjamaah. Waktu maghrib berjamaah. Waktu duhur berjamaah di masjid. Maka di saat safar. Apalagi safarnya sebelum azawal. Maka dia gabungkan duhur dengan asr. Dan safar sebelum maghrib, maka dia gabung maghrib dengan isya di tempat yang akan dituju. Maka kadang-kadang lupa sampai dari tempat tujuan, apalagi di jamu tamu, jamuan dan sebagainya, kemudian malah tidur. Ternyata belum sholat maghrib dan isya. Karena terbiasa. Sistem padanya sholat berjamaah. Maka dia lupa. Maka pertanyaan di sini, saya lupa dan ingatnya waktu duhur bahwa saya meninggalkan witir, maka kapan sholatnya boleh meskipun setelah duhur. Dan ini masuk kepada keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza raqada ahadukum anis shalah aw ghafila anha." Lihat dua pilihan. Jika seseorang lupa seperti orang yang ketiduran lupa ataupun Gofala anha, dia lalai. Seperti tadi ketiduran dan lupa seperti tadi, lupa. Dia tidak tidur tetapi memang lupa. Seperti tadi kebanyakan musafirun lupa. Karena dia safar, tidak sholat berjamaah, lupa. Dipikirnya telah sholat tadi maghrib. Maka dikatakan fal yusalliha ida zakaroha. Maka dia melaksanakan sholat di saat dia ingat. Karena Allah Jalla wa'ala mengatakan kata Nabi, Akimi sholata li zikro. Maka dibangun sholat itu dari perkara yang sadar. Maka di saat dia menyadari dari ingatannya, oh lupa tadi belum sholat maghrib. Dan dia telah masuk sholat isya. Maka tidak apa-apa untuk sholat pada waktunya. Maksudnya sholat pada saat itu. Maka ini menjadi pendalilan tentang permasalahan mengkodok dari keumuman sholat. Di mana pertanyaannya ingat di waktu duhur ya sudah sholat setelah duhur. Dan pendalilan yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Umar Ibn Khattab. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. nama an hizbihi. Au an syai'in. Minhu faqara'ahu fi ma baina salatil fajr wa salati dhuhr kutiba lahu ma qara'ahu minal lail. Barang siapa yang seorang yang biasa dia itu membaca satu juz dalam semalam, setengah juz dan sebagainya ataupun seperempat juz yang tujuannya untuk recitation Al-Qur'an, murojaah dan mentadaburi Al-Qur'an ataupun di saat sedang salat semuanya maknanya sama, maka orang ini ketiduran. Tidak membaca Al-Quran ataupun dalam keadaan sholat membacanya atau di luar sholat yang jelas Al-Quran yang ini sudah terbiasa dia baca maka di saat dia lupa dibayar setelah fajar waktunya sampai duhur. Ini bisa. Maka ini menjadi pendalilan tentang kapan dia ingat bisa dibayar. Dan begitu pun di riwayat Ashabu Sunan dari Abi Said Al-Khudri. Man nama an witrihi au nasiyahu yusallihi idza dzakarahu. Maka hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan Ashabu Sunan. Tidak usah ditahrij lagi yang jelas sahih karena telah datang riwayat-riwayat yang lain. Yang tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Sehingga cukup dengan kita katakan hadis Abi Said memang sahih dan begitu pun hadis Abi Hurairah. Ida asbaha ahadukum walam yutir fal yutir. Sekarang kita masuk kepada permasalahan penghususan pendalilan kodoknya witir. Untuk pendalilan permasalahan kodok witir telah disebutkan oleh penulis dan pembicara di sini di kitabnya Al-Akhbar As-Sahihah di salat tarawih wal witr Disebutkan di sana tentang masru'iyah kodok dari sholat witr. Dan ini dari keutamaan sholat witr itu sendiri. Seperti di dalam tiga hadis dari Abi Hurairah dan juga datang dari riwayat rajulin min ashabin nabi maka disebutkan ida asbaha ahdukum walam yutir fal yutir jika seseorang bangun pagi dan belum tidur uh, belum tidur, belum witir, maka dia melaksanakan witir di siangnya. Dan juga di riwayat disebutkan dari as, dari ashabin Nabi, barang siapa yang ketiduran dari witirnya faautir, fa'autir, maka dia melaksanakan witir. Kemudian yang jadi masalah sekarang orang ini ingin melaksanakan witir misalnya. Au al-witr. Maka bagaimana prakteknya? Prakteknya barakallahu fikum, dia harus sholat genap. Maksudnya, witir biasa dilakukan berapa? Tiga rokaah. Berarti dia sholat empat rokaah. Witir yang biasa dia lakukan berapa? Paling sedikit, lima. Dua, dua, tambah satu, lima. Ya sudah, kalau begitu, dia melaksanakan enam. Seperti itu. Dan ini pendalilannya datang dari berbagai hadis. Dan yang cukup kami berikan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sahih, jelas bahwa Nabi Muhammad SAW karena ida fatathu salah min lail min wajain au ghairihi salah minan nahar. Sintai asrata rok'ah. Bahwa Nabi jika tidak melaksanakan salat malam. Karena dalam keadaan tadi disebutkan sakit min wajain yang mana sakitnya sangat maka Nabi tidak sholat malam. Namun jika di siang harinya, di pagi harinya dalam keadaan sehat, maka Nabi membayar kodok dengan melaksanakan witer di siang hari. Lalu berapa rokaah? Disebutkan 12 rokaah. Maka 12 rokaah di sini menjadi pendalilan tentang sifatul kodok. Maka barang siapa yang ingin melaksanakan kodok dari kodok salatul witr, ibadahnya 11, dibayar 12. Maka ini wajah pendalilan jelas. Bahwa dibayar oleh Nabi 12. Dan yang diinginkan di sini bukan maknanya 12 itu harus 12, tidak. Bisa jadi dia biasa witer 3 rakaat berarti dibayar 4 rakaat, seperti itu. Lalu bagaimana di sini disebutkan 12 di hadis Muslim? Maka di sini kita mengatakan bahwa ihtimal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam itu kebanyakan dari rokaahnya sebelas. Maka oleh sebab itu disebutkan oleh Aisyah, dulu Nabi di saat membayar kodok karena wajah, karena sakitnya, membayar dua belas. Menandakan bahwa kebanyakan Nabi melaksanakan sholat malam sebelas. Maka kathir mayudawim, mayudawim sholat lain dari hadis ini adalah ala ihda asrata raka'ah sesuai hadis yang mutafakun alaih dari Aisyah di saat dia ditanya ya umal mukminin bagaimana salat Nabi salat malam Nabi dijawab karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yazid fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata raka'ah Tidak pernah menambah Nabi di salat malamnya itu baik di Ramadan ataupun selain Ramadan dari 11 rakaat. Maka di sini menjadi pendalilan. Kenapa Nabi salat 12 rakaat? Karena dia kebanyakan salat 11 rakaat jadi dibayar 12. Dari hadis ini menjadi pendalilan apa? ar Hasan bahwa sholat tarawih yang rojih 11. Maka mereka pendalilan yang disebutkan jumhur hadis Ibnu Umar yang mutafakun alaih sholatul lail matna matna ini ucapan jumhur namun pendalilannya ngambang mutlak bahwa sholat malam itu dua kali eh, dua rakaat dua rakaat dua rakaat sampai kapan pokoknya dua rakaat tapi meskipun mereka mengatakan dua rakaat dua rakaat tapi mengatakan juga dibatasi menjadi 21 rakaat. Katanya dua rakaat, dua rakaat. Alhasil di hadis Aisyah yang mutafakun alaih ma yazid fi Ramadan au ghairu Ramadan ala ihda asrata rakaah. Hadis mutafakun alaih dari Aisyah yang kita sebutkan di dalam pembahasan itu ternyata lebih dikuatkan juga dengan hadis ini. Hadis apa? hadis Nabi melaksanakan sholat witir seringnya dalam keadaan sebelas rokaah. Mana pendalilannya? Pendalilannya Nabi membayar kodok belas Kalau Nabi melaksanakan sholat malam, baik malam selain Ramadan, ataupun di malam Ramadan, ala isrin rokaah ditambah witir satu menjadi 21 rakaat. Maka akan datang di dalam hadis dulu Nabi membayar kodok 22 rakaat. Hakada ula. Iya apa tidak? Naam. Berarti hadis ini pun bisa menjadi pendalilan apa? Tentang pentarjihan riwayat ihda asra bahwa sholat witir itu yang rojeh adalah 11 rokaah. Mana wajah pendalilannya? Wajah pendalilannya adalah hadis yang kita sebutkan tadi. Maka dengan ini selesailah pembahasan dalam permasalahan soal jawab yang pertama. Maka untuk menjawab soal yang kedua, tentang permasalahan akhlak yang mulia. Yang mana pertanyaannya panjang namun intinya tolong diberikan nubdah yasirah atau kesimpulan ataupun inti sari bagi orang yang mempunyai akhlak yang mulia itu bagaimana? Karena saya ingin melaksanakan dan mempraktekkan agar mendapatkan kemuliaan di dunia dan di hari akhir. Maka ketahuilah permasalahan akhlak yang mulia dia adalah suatu perkara yang banyak. Kenapa kita katakan banyak? Seperti di hadis yang terdahulu. Dari tafsir ucapan Allah, "Wa innaka la'ala khulukin azim." bahwa sungguhnya pada Nabi Muhammad kamu itu mempunyai akhlak yang mulia ditafsirkan oleh Ibnu Abbas adalah kemuliaan Islam. Maknanya akhlak yang mulianya ini dari ajaran Islam. Mulai dari ibadah secara tauhid itu akhlak yang mulia. Sekarang antum melihat orang-orang Hindu. Di saat melihat sapi maka disembah. Pas sapinya berak maka disembah juga barokah. Maka bagaimana perkara ini? Kemudian mereka membuat patung Siwa, membuat patung Brahma, membuat patung Wisnu, Krishna. Dibuat, kemudian disembah. Kemudian ada ular kobra. Kalau kita menemukan ular kobra langsung dibunuh. Mereka dibiarkan. Itu dulu menjaga Buddha dan sebagainya. Alhasil ini adalah perkara yang sangat buruk. Bukan dari akhlak yang mulia. Maka seorang muslim tidak menyembah kecuali kepada Allah. Tidak sujud kepada makhluk-makhluk yang setara dengannya ataupun yang lebih jahat dengannya seperti iblis. Tidak mau sujud. Tetapi hanya kepada Allah. Kenapa? Allah yang menciptakanku, Allah yang memberikan rizki kepadaku, maka dia yang lebih berhak untuk disembah. Maknanya yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang berhak selain dia. Ini akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia bisa masuk kepada tauhid dan bisa masuk kepada akidah. Maka dari keburukan yang tidak mempunyai akhlak terutama kepada Allah adalah di saat mereka mengatakan Allah di mana-mana di dunia ini. Maka ini adalah perkara yang tidak mempunyai akhlak kepada Allah. Mengatakan Allah di mana-mana. Berarti orang ini masuk ke WC, berarti Allah ikut di WC. Allah ada di trash tong sampah. Allah ada di dalam septic tank. Kan di mana-mana. Maka dengan menyebutkan akidah seperti ini menandakan dia tidak mempunyai akhlak yang mulia, menempatkan robnya bersama makhluknya di tempat yang buruk. Maka Allah itu di tempat yang mulia Ar-Rahman alal ars istawa. Maka kesimpulannya, permasalahan akhlak yang mulia itu banyak pendalilannya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka oleh sebab itu di riwayat Muslim, di saat ditanya Aisyah radhiyallahu anha, kaifakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam min khuluqih?" Bagaimana akhlak Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dulu? Maka dikatakan di riwayat Muslim, karena khuluquhu al quranah bahwa dia akhlaknya adalah Al-Qur'an. Maka dari sini dari pertanyaan tolong disebutkan bagaimana kriteria orang yang berakhlak baik. Sama jawabnya seperti tadi Aisyah kepada Qatadah dan yang lainnya di saat ditanya bagaimana akhlaknya Nabi dikatakan hal takra Al-Qur'an apakah kamu membaca Al-Qur'an tentu maka dulu Nabi akhlaknya Al-Quran. Banyak di dalam ayat Al-Quran tentang akhlak-akhlak yang mulia. Simpulannya tentang permasalahan akhlak yang mulia semuanya ada di Al-Quran dan Sunnah. Namun penanya ini menginginkan mohon diberikan intisari ataupun diberikan nubdah yasirah tentang apa itu ciri-ciri akhlak yang mulia yang dohir. Maka Alhamdulillah telah kita bahas di pelajaran yang lalu, di pelajaran akhlak yang mulia dari kita Riyadus Salihin, maka cukup misalnya kita nukilkan dari Nubzah Yasirah, dari Intisari, dari ucapan Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Maka berkata Abdullah Ibnul Mubarak, Anahu wasafa has, anahu wasafa hasnal khuluk. Bahwa dia mensifatkan orang yang mempunyai akhlak yang mulia, husnul khuluq. Maka bagaimana sifatnya? Ada tiga sifat. Pertama, huwa bastul wajh. Bahwa husnul khuluq itu adalah keeping smile. Bastul wajah maknanya mudah untuk tersenyum. Dan ini adalah perkara yang zahir. Jika seseorang Allah berikan ketampanan wajahnya. Seperti Tom Cruise misalnya. Namun dia akhlaknya buruk. Bertemu dengan orang manyun. Kecan ke tampanannya hilang. Bertemu dengan orang sombong, mengerutkan dahi dan tidak tersenyum, maka orang akan melihat dia tampangnya tampan tetapi tidak mempunyai akhlak, tidak pernah tersenyum. Maka yang pertama adalah bastul wajah. Dan permasalahan mudah tersenyum dan bertemu dengan manusia menampakkan wajah yang tersenyum ini membuat manusia yang lain menjadi senang iya apa tidak? Di saat kita bertemu dengan siapa saja yang kita kenal terutama yang kita kenal dimanapun kita bertemu di pasar, di jalan. Kemudian kita bersenyum padanya. Senang apa tidak hati kita? Di saat kita pun melihat dia tersenyum kepada kita, senang. Menandakan ridho. Maka ini alamat yang pertama tentang husnul kuluk. Maka diusahakan agar kita keeping smile. Terus untuk tersenyum. Apalagi di bulan Ramadan ini kita barusan tersenyum dengan Pak Densiko. Ini juga ibadah. Maka ini adalah dari alamat husnul khuluk. Maka oleh sebab itu Imam Ibnu Mubarak mengatakan dari mazahir yang gampang dilihat yang dohir karena husnul khuluk ada ibadah batiniah seperti orang yang zuhud. Orang yang zuhud terlihat orang yang tawakul terlihat, orang yang sober dari malapetaka terlihat, tidak. Orang yang ikhlas bahkan. Dia datang ke masjid ikhlas untuk Allah. Atau puasa dia ikhlas. Terlihat ini ikhlas, ini tidak ikhlas. Tidak bisa dibedakan. Maka mazahir dari husnul khuluk yang bisa dinilai oleh manusia adalah basah satu wajah ataupun bastul wajah. Maka bastul wajah ini kita bersyukur kepada Allah adalah dari nikmat yang Allah berikan kepada orang Indonesia. Kita tinggal di Arab 17 tahun. Mereka menghafal Al-Quran dan Sunnah. Kebanyakan orang awam mereka tahu. Sadar wajib. Pakaian harus menutup aurat. Zina haram. Pacaran saja tidak bisa. Jika anaknya dikirimi SMS atau adiknya, kakaknya akan datang bawa senjata. Seperti itu. menandakan keadaan masalah agama sangat baik. Namun, jarang kita bertemu dengan si fulan dalam keadaan keeping smile dan sebagainya. Kebanyakan mereka biasa saja. Dan bahkan kalau kita tersenyum kepadanya, bisa jadi orang ini mengatakan, eh hak alaiya, kamu mengetawakan aku. Dan ini banyak terjadi. Di saat Orang-orang Indonesia jika bicara dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa. Kita tahu bahasa mereka ishada, yadhak alaiya. Orang ini ketawa terus ngomong kok dikit-dikit ketawa. Seperti itu orang Indonesia. Iya apa tidak? Apalagi dengan orang yang asing, apalagi dengan ustadznya, syekhnya. Maka dia mengatakan ketawa, mengatakan ketawa. Orang Arab ini yang tidak terbiasa mm, menggerutu dengan temannya dan kami dengar. Dikatakan ini orang ngomong ketawa terus ngetawin saya kayaknya. Seperti itu. Alhasil, bahasa satu wajah adalah sifat orang-orang Indonesia, maka kita bersyukur. Di mana kita mudah tersenyum. Maka keeping smile. Sebarkan senyuman. Dan bahkan ini diiklankan untuk visit to the archipelago ataupun selamat datang ke Indonesia di iklan-iklan dari pariwisata, yang pertama disebutkan keeping smile. Maka kita budayakan budaya kita yang telah ada sejak dulu adalah bertemu dengan siapapun dalam keadaan tersenyum. Dan dari akhlak ini pula saya kami mukbil dulu memuji kami orang Indonesia dan setelahnya juga Yahya Al-Hajuri ada Allah sama. Kami dengar juga keduanya dari dua syekh ini. Di mana mereka menyebutkan ahsanu tulab indana. Sebaik-baiknya dari tulabul ilm indana di Damaj, di Yaman, di Daril Hadis, Yaman dikatakan hum al andunusiyun Yani mereka orang-orang Indonesia. Bukan dilihat dari ilmunya, hafalannya, dan sebagainya. Bukan. Tetapi dari akhlak. Yang dilihat secara madahir apa? bastul wajah. Tersenyum. Bertemu dengan Syekh. Assalamualaikum ya Syekh. Senang. Dan sebagainya. Orang Yaman biasa. Kef Syekh. Eh. Mas. Hingga. Kef halu ya Syekh. Alhamdulillah Bikir. Tersenyum dan sebagainya. Maka ini dari akhlak yang mulia. Yang pertama adalah bastul wajah. Dan yang kedua. Badlul ma'ruf dan makna badlul ma'ruf di sini adalah semangat yang keras untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan ini juga bersifat umum. Melihat saudaranya butuh bantuan kita dalam keadaan duduk, bangun, berdiri, membawakan apa yang berat padanya, atau mendengar si fulan sakit, bersegera untuk menengoknya, atau mendengar si fulan tidak punya uang dari saudara kita, maka bersegera untuk membelikan belanja, untuknya apa saja. Ini dinamakan badalul ma'ruf. Dan makna al-ma'ruf adalah segala kebaikan. Dan ma'ruf juga bisa jadi tagirul mungkar dan nasihat. Maka dari kebaikan, orang yang akhlaknya baik tidak ridho. Melihat temannya dalam keadaan keburukan dan dia senang. Awas. Ini kami lihat banyak di kalangan tulabul ilm terutama persaingan sesama tulabul ilm di mana di saat saudaranya yang menjadi pecundangnya misalnya dalam keadaan kesalahan sedikit maka dibiarkan sengaja senang agar temannya ini jatuh sehingga dia jatuh dan saya menjadi nomor satu ini penyakit tulabul ilm dan ini banyak maka ini pun bukan dari akhlak yang mulia Makna badalul ma'ruf adalah bersegera dan dia itu cermat dan dia itu semangat untuk membantu dan dari ma'ruf juga selain membantu kebaikan juga membantu memberikan nasihat dan tagirul mungkar jika saudaranya dalam keburukan dinasehati langsung. Afwan jangan begitu. Haram gak boleh. Allah berfirman demikian dan demikian. Rasulullah SAW bersabda demikian dan demikian. Ini adalah perkara yang baik, akhlak yang baik. Sehingga akhlak yang baik bukan urusannya hanya uang. Bukan urusannya memberi uang, memberi makanan, bahkan memberikan petuah nasihat yang akan bermanfaat baginya menyelamatkan dari kebidahan dan dari kemaksiatan dosa ini bisa jadi lebih daripada uang satu juta yang dia berikan. Nama atau tidak. Uang hanya kembali kepada perut misalnya. Namun nasihat ini Ya akhi itakillah. Kamu dalam keadaan dosa besar. Tidak tahu ini hukumnya haram? Tidak. Dalilnya bla bla bla. Haram. Masya Allah. Haram berarti ya iya. Akhirnya dia jauhi seumur hidupnya. Maka dia selamat masuk surga karena saudaranya yang berakhlak mulia tadi. Maka yang kedua, yang mazahir bisa dilihat. Orang ini mempunyai akhlak mulia. Seperti selalu menanyakan, si pulan mana ya? Kok nggak datang? Mungkin sakit. Kalau sakit, ayo kita tengok. Maka ditengok. Si pulan mana ya? Oh dia nggak bisa datang. Kenapa? Kerja keras karena nggak ada uang. Maka kita tolong. Ataupun apa saja yang dia mampu, dia lakukan dengan giat berdakwah, itu pun badul ma'ruf. Dengan giat memberikan kajian-kajian, itu juga badul ma'ruf. Dan berbuat baik kepada istri-istrinya, dengan mudah dan cepat itu pun badal ma'ruf. Maka ini yang kedua, madahir yang bisa dilihat orang ini akhlaknya mulia, dia cermat, tanggap dan cepat untuk berbuat baik. Apa yang dia mampu, dia mampu. Meskipun dia fakir tidak mempunyai apa-apa. Dikabarkan saudara kita ya ikhwah sudah hampir sepekan tidak hadir apalagi sholat dengan kita tarawih ternyata dia sakit. Langsung memanjatkan doa. as allah an yasfiyah, allah an yasfiyah, allah an yasfiyah. Semoga Allah menyembuhkan dia. Ini pun badalul ma'ruf, mafhum. Jadi tidak mesti dengan uang yang jelas dia bergerak cepat untuk melaksanakan kebaikan, itu badalul ma'ruf. Dan juga yang ketiga, wakafal ada. Di mana dia tidak menjadi troublemaker. Menjadi pembuat onar. Di mana kaum muslimin senang dengannya karena dia tidak menyakiti kaum muslimin. Jadi dari akhlak yang mulia apa? Dia bukan agresor. Tidak agresif kepada orang untuk melontarkan kebun binatang. Apa-apa yang di kebun binatang. Hei kambing. Hei onta dan sebagainya, maka di sini hukumnya adalah orang yang mempunyai akhlak yang mulia yang zahir manusia selamat dari tangannya, kedoliman tangannya dan dari kedoliman mulutnya. Tidak pernah mencela manusia di depannya atau di belakangnya, menggunjingnya, menggibahinya dan juga mendolimi dengan tangannya. Maka ini adalah dari ucapan Imam Ibnu Mubarak wakafal Adak dan ini adalah akhlak yang mulia sesuai dengan hadis yang banyak dari Abdullah bin Amr bin As dan juga dari Anas bin Malik dan yang lainnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan man salimal muslimun min lisanihi wa yaddihi." Bahwa keimanan seseorang menjadi sangat tinggi dan mulia di saat man salimal muslimun di mana muslim itu selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Maka kafal ada maknanya menahan diri untuk tidak mendolimi manusia itu akhlak yang baik. Maka kebalikannya jika seseorang yang mana dia tukang mendolimi saudaranya, mendolimi yang besar-besar apalagi mencuri barang tetangganya ataupun orang-orang yang lain atau bahkan dengan keras merampok maka ini sudah jelas tidak mempunyai akhlak atau apa? ada tambih mereka orang-orang yang suka ngeprank buat jahil katanya ini jahil itu kreatif kata siapa jahil kreatif tahu jahil huh? bukan jahil in English jahil in English penjara jahil bukan jahil bodoh juga dia iseng membuat menggoda manusia agar manusia marah seperti sekarang ini banyak YouTuber yang membuat perkara seperti itu. Untuk membuat prank, akhirnya orang yang lain marah. Dan akhirnya mendapatkan like dan mendapatkan subscribe di channelnya banyak. Gara-gara mendolimi orang lain. Maka di sini pun masuk kepada perkara su'ul khuluk. Kenapa su'ul khuluk? Karena lawannya kapul ada. Kapul ada tidak menyakiti manusia lain dari lisan dan tangannya. Di sini sengaja mencari-cari. Di saat kita menanyakan, ya kita kilah. Ini iseng. Ini jain. Bahasa Sundanya iseng. Bukan kedoliman. Kif bukan kedoliman. Orang lagi duduk. Mau duduk dikasih pemain karet. Orang mau orang lagi duduk. Kemudian pakai eh, pakai apa api yang dipijit itu pakai mencis akhirnya teriak dan lompat dari kursinya ketawa orang mau duduk sudah siap duduk digeser kursinya jatuh dipoto dibikin video ketawa jadi prank maka perkara-perkara seperti ini awas bukan dari husnul khuluq Meskipun membuat orang jadi tertawa, kan membuat orang senang. Yang tadinya sedih lihat video itu jadi senang. Senang di atas penderitaan orang. Maka bukan husnul kuluk. Apa itu husnul kuluk? Haful ada. Jangan membuat kedoliman. Kepada siapapun. Bahkan kepada binatang. Datang kepada kucing. Kucing lagi tidur. Di bangunan. Eh, di bangunan. Dibangunin. Disiram air. Dipukul. Akhirnya kucing ini pun marah. Menggigitnya dan sebagainya. Maka ini bukan akhlak kepada binatang yang baik. Alhasil, mungkin ini yang bisa diberikan dari contoh madohir yang jelas tentang permasalahan akhlak yang baik. Bisa diamalkan. Lalu, bagaimana kedudukan asar ini? Asar dari Abdullah bin Mubarak diriwayatkan oleh Imam at tirmidhi dari jalan Ahmad ibnu Abduh Ad-Dabbi. Ahmad ibnu Abduh Ad-Dabbi dia Al-Basri rawi yang sikoh. Meskipun dari segi manhajnya dia dikatakan An-Nasibi, pencela dari Ahlul Bait, namun dia dari segi periwayatan sikoh. Kemudian meriwayatkan dari Abu Wahab, dari Abdullah ibnu Mubarak. Tinggal sekarang siapa Abu Wahab? Abu Wahab yang meriwayatkan dari Abdullah ibnu Mubarak, ma'ruf Abu Wahab al-Marwazi. Dia bernama Muhammad ibnu Muzahim dan dia rawi yang saduk Hasanul Hadis. Maka asar dari Abdullah ibnu Mubarak tadi bisa dirujuk yang paling dekat di Kutubus kitab Imam At-Tirmidzi di jameknya dengan sanad yang sahih dari Ahmad ibnu Abduh gurunya Imam Al Bukhari uh, eh, Imam At-Tirmidzi yang sikoh dari Abu Wahab muridnya Abdullah ibnu Mubarak yang saduk dari Abdullah ibnu Mubarak. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naftafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu